Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa yudlil fala hadiyalah an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة لله Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat untuk disembah dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah melanjutkan materi yang kemarin yaitu perjalanan hidup Rasulullah SAW Fase yang kedua Semenjak beliau diutus menjadi Nabi Sampai sebelum hijrah Dan sebelum saya memasuki materi kita Hari ini Tersebar di sebagian, di sebagian media bahwasanya akan terjadi gerhana matahari di Saudi Arabia kalau memang berita ini benar Maka sebentar lagi Kemungkinan besar akan didirikan Sholat gerhana Sedikit mengenai hukum-hukum Yang berkaitan dengan sholat gerhana Bahwasanya sholat gerhana Ini hukumnya adalah Sunnah mu'akkadah Sunnah yang dikuatkan dengan kesepakatan para ulama dan pernah terjadi gerhana di zaman Rasulullah SAW ketika meninggalnya putra beliau Ibrahim pada tahun 10 Hijriah. Kemudian beliau SAW berkata kepada para sahabat bahwasanya asyams wal qamar matahari dan juga bulan adalah ayatani min ayatillah dua ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi bukan terjadi gerhana karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Faidah idza tum dalik dan apabila kalian melihat yang demikian itu melihat gerhana fafza'u ila dzikrillah wa ila salah. maka hendaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dalam kalian melakukan salat. Jadi yang disunahkan ketika terjadi gerhana kita banyak mengat Allah Subhanahu wa taala kemudian kita melakukan salat yang dinamakan dengan salat gerhana. Dan caranya sama kalau kita melakukan salat yang lain yaitu dua rakaat bedanya di dalam sholat gerhana Ini satu rakaat ada dua ruko Dua kali kita melakukan ruko Imam membaca Al-Fatihah Kemudian membaca surat Kemudian dia ruko Kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah Kemudian membaca Al-Fatihah lagi membaca Al-Fatihah kembali Yang kedua Kemudian membaca surat Yang lebih pendek Daripada surat yang pertama Kemudian rukuk dan seterusnya Kemudian berdiri pada rakaat yang kedua Dan melakukan rukuk dua kali Seperti yang dia kerjakan Pada rakaat yang pertama ini adalah cara untuk melakukan Sholat gerhana secara ringkas Oleh karena itu kalau memang nanti Tiba-tiba kita dipanggil Untuk melakukan sholat gerhana Dengan mengatakan as sholatu jami'ah Maka kita hentikan Kajian kita sore hari ini Dan kita lanjutkan esok hari Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Kemarin kita sudah mempelajari bersama kehidupan Rasulullah SAW semenjak sebelum beliau dilahirkan sampai ketika beliau berumur 35, 35 tahun yaitu ketika beliau bersama orang-orang Quraisy memperbaharui rumah Allah Subhanahu wa taala. Mendekati umur 40 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyendiri meninggalkan kesesatan-kesesatan kaumnya menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bertafakur dengan apa yang ada di sekitarnya beliau sallallahu alaihi wasallam dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal itu yaitu melakukan khalwah meninggalkan kaumnya yang saat itu bergelimang dengan kesyirikan dengan kerusakan-kerusakan moral dan menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun caranya maka para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan mengikuti syariatnya Nabi Musa ada yang mengatakan mengikuti syariatnya Nabi Isa dan lain-lain. Allahu alam yang benar di antara pendapat-pendapat tersebut yang jelas beliau sama salam ketika itu beliau dibuat cinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhulwah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saat itu tempat yang sering beliau pakai adalah Gua Hira yang berada di sebelah utara kota Mekah. Dan ini menjadi pelajaran bagi seorang muslim dan juga muslimah ketika terjadi kerusakan yang begitu parah di sekitar kita maka hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syariat Islam Telah disyariatkan ibadah-ibadah Yang dengannya seorang muslim dan juga muslimah Bermunajat Mengadu kepada Allah SWT Di antaranya adalah salat malam Ketika manusia Terbaring lelap di dalam tidurnya Kemudian dia bangun berwudu Salat untuk Allah S.W.T. Mengadukan dirinya kepada Allah, mengadukan kelemahannya kepada Allah S.W.T. mengadukan dosa-dosanya yang banyak kepada Allah. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah S.W.T. turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir dan mengatakan man yad'uni fa astajibulah Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan doanya May yastaghfiruni fa aghfirulah Siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya Man yas'aluni fa barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberinya Sepertiga malam yang terakhir adalah termasuk waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara yang dilakukan oleh seorang muslim di antaranya di dalam bermunajat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian yang mereka bertapa di gua-gua atau bersemedi dengan tujuan untuk mendapatkan wangsit atau wahyu. Kemudian dia turun gunung dan mengajarkan apa yang dia dapatkan tersebut kepada manusia. Dan tidak lain apa yang dia dapatkan adalah wahyu dari syaitan yang ingin menyesatkan manusia dan beliau sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril di bulan Ramadan. Dan di dalam hadis yang sahih dikabarkan oleh beliau bahwasanya wahyu yang pertama kali turun kepada beliau adalah pada hari Senin. Adalah terjadi pada hari Senin datang malaikat Jibril alaihissalam untuk pertama kali kepada beliau dan menurunkan kepada beliau lima ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dengan demikian beliau sallallahu telah resmi menjadi seorang nabi telah resmi menjadi seorang nabi yaitu ketika turun kepada beliau lima ayat yang pertama dari dari surat Al-Alaq kemudian setelah itu turun kepada beliau surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7 Ya ayyuhal muddathir Kum fa'andhir Warabbaka fakabbir Wathiyabaka fatahir Warrujisa fahjur Wa tamnun tastakthir Wa li rabbika fasbir Wahai orang yang berselimut Kum fa'andhir Berdirilah Dan ingatkanlah Berdakwalah Dan para ulama mengatakan turunnya surat Al-Mudathir ayat 1 sampai 7 kepada beliau SAW ini adalah dimulainya beliau resmi menjadi seorang rasul resmi menjadi seorang rasul ketika turun tujuh ayat yang pertama dari surat al mudathir beliau menjadi nabi ketika turun Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq dan menjadi rasul ketika diturunkan kepada beliau surat al mudathir Beliau sallallahu ketika pertama kali Jibril turun kepada beliau dengan membawa wahyu dari Allah SWT beliau dalam keadaan takut karena baru pertama kali ini di tempat yang jauh dari manusia beliau melihat kejadian yang seperti itu. Sehingga beliau datang kepada Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan takut dan Khadijah menghibur beliau dan menenangkan beliau dengan ucapannya yang mulia. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada saudaranya atau salah satu kerabatnya yaitu Waraqah ibnu Naufal yang saat itu beliau di atas agama Nasrani yang membaca kitab Injil dan mengetahui tentang kabar datangnya nabi yang terakhir dalam waktu dekat maka Rasulullah SAW mengabarkan kepada Warokah apa yang dia lihat maka Warokah mengabarkan bahwasanya ini adalah Jibril yang telah turun kepada Nabi Musa alaihissalam kemudian beliau mengatakan seandainya aku memiliki umur panjang ini saya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat ketika engkau diusir oleh kaummu Maka beliau SAW mengatakan Dengan terheran-heran Apakah mereka akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan Iya Tidaklah ada seorang Yang membawa seperti yang engkau bawa Kecuali dia akan dimusuhi Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW memulai dakwah beliau dengan dakwah yang sirriyah yaitu dakwah yang sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan beliau SAW memulai dengan orang-orang yang dekat dengan beliau yang beliau berhusnudzan bahwasanya dia akan menerima dakwah beliau. Di antaranya adalah Khadijah istri beliau sendiri beliau dakwai kepada Islam dan menerima dan Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam di antara para sahabat. Kemudian beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq teman karib beliau, teman dekat beliau dan Abu Bakar As-Siddiq adalah termasuk orang yang disegani di antara orang-orang Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang kaya seorang pedagang yang dermawan dan beliau dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang nasab yaitu nasab orang-orang Quraisy bagaimana sejarah bapak-bapak mereka bagaimana sejarah orang-orang Quraisy sehingga banyak orang-orang Quraisy yang datang kepada beliau menanyakan tentang nasab mereka, tentang asal-usul mereka. Dan Abu Bakar lain dengan ahli nasab yang lain. Beliau radhiyallahu anhu beliau adalah seorang ahli nasab dan tidak pernah mencela nasab seseorang. Sehingga beliau disenangi oleh orang-orang Quraisy saat itu. Adapun ahli nasab yang lain Mungkin mereka juga memiliki ilmu Tetapi mereka Sering Mencela nasab orang lain Tidak heran apabila Abu Bakar Siddiq Raja anhu Orang sering keluar masuk ke dalam rumah beliau Dan bermajelis Dengan beliau Ketika Abu Bakar Siddiq Raja anhu didakwai oleh Rasulullah SAW masuk Islam maka beliau radhiallahu anhu masuk ke dalam agama Islam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memanfaatkan kedudukan beliau sebagai orang yang kaya dan terpandang di kalangan orang-orang Quraisy untuk mendakwai orang-orang Quraisy saat itu sehingga masuk di dalam Islam dengan tangan beliau radhiyallahu anhu banyak orang di antaranya adalah orang-orang besar dari kalangan para sahabat yang kita kenal yang mereka termasuk sepuluh orang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Lima orang di antaranya adalah masuk Islam dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketiga adalah Talha ibnu Ubaidillah. Kemudian yang keempat adalah Az-Zubair ibnu Al-Awwam. Kemudian yang kelima adalah Uthman ibnu Affan. Kelima orang besar ini masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka adalah termasuk sepuluh orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Ketika beliau SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah dan seterusnya dan menyebutkan lima di antaranya yang kita sebutkan tadi. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kedudukan di dalam dakwah. Dan apabila seseorang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia mampu. Apabila dia memiliki kedudukan memiliki kedudukan yang terpandang di antara teman-temannya atau di antara masyarakatnya, maka adalah dia manfaatkan kedudukan tersebut untuk mengajak mereka kepada al-haq kepada kebenaran. Mungkin saja Allah Swt membuka sebagian hati dengan tangan kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dalu 'alal khair kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukannya. Di antara yang masuk Islam di awal dakwah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW yang sudah ikut Rasulullah SAW semenjak beliau kecil. Dan saat itu Ali bin Abi Thalib masih berumur 10 tahun. Beliau masuk Islam dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan anak-anak kecil. Di antara yang masuk Islam saat itu adalah budak Rasulullah SAW Yaitu Zaid ibn Harithah Zaid ibn Harithah Ini adalah termasuk orang dekat Rasulullah SAW Dan ketika diajak untuk masuk Islam Beliau menjawab dakwah Rasulullah SAW Dan masuk ke dalam agama Islam Dan masih banyak lagi dan saat itu Rasulullah SAW Bersembunyi-sembunyi dalam dakwah beliau Dan menyuruh para sahabat Untuk menyembunyikan dakwahnya Saking tersembunyinya Sampai terkadang Seseorang masuk Islam Dan tidak tahu kalau Tetangganya Atau temannya juga masuk Islam Karena masing-masing menyembunyikan Keislamannya oleh karena itu riwayat-riwayat kadang terjadi perbedaan. Ada sebagian sahabat mengatakan saya adalah orang yang keempat yang masuk Islam. Sementara yang lain juga mengatakan demikian. Sementara yang lain juga mengatakan demikian. Karena saat itu memang dakwah sangat disembunyikan sehingga seseorang masuk Islam dan tidak tahu siapa yang masuk Islam bersama dia. Di antara hal yang bisa kita petik dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah saat itu disyariatkan dakwah secara bersembunyi-sembunyi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan saat itu umat Islam masih dalam keadaan lemah sehingga ditakutkan apabila dakwah langsung terang-terangan maka akan hancur sebelum dakwah tersebut berkembang. Dan ini bukan menjadi dalil tentang disyariatkannya kita di zaman sekarang untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui manusia memiliki markas yang tidak diketahui manusia sehingga anggota yang ke sana harus ditutup matanya supaya dia tidak tahu di mana markasnya sembunyi-sembunyi dari pandangan manusia dengan mengangkat seorang imam dan membayatnya kemudian memberikan setoran-setoran, memberikan doktrin-doktrin dengan alasan dahulu Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sirriyah. Maka ini adalah bukan dalil karena saat itu Rasulullah SAW melakukan dakwah sirriyah perintah dari Allah SWT dan saat itu di sekitar beliau adalah orang-orang musyrikin di mana mereka yaitu kaum muslimin tidak bisa dengan bebas mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa dengan bebas mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun seseorang berada di sebuah negara negara Islam yang mayoritas penduduknya adalah muslimin dan di sana banyak masjid-masjid yang didirikan salat banyak pondok-pondok pesantren yang dipelajari di dalamnya Al-Qur'an, As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW maka kenapa kita harus menyembunyikan dakwah kita kalau memang dakwah tersebut adalah dakwah yang benar yang hak yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, maka kenapa harus disembunyikan? Jadi ini adalah bukan dalil tentang bolehnya seseorang menyembunyikan dakwah dengan alasan Rasulullah SAW dan juga para sahabat menyembunyikan dakwah mereka di awal Islam. Kemudian beliau SAW setelah tiga tahun lamanya Berdakwah secara sembunyi-sembunyi Turun perintah dari Allah SWT Untuk mendakwahkan Islam ini Secara terang-terangan Allah SWT berfirman Fasda' bima tu'mar Wa'arid anil musyrikin Hendalah engkau Tegas Dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrikin. Awal perintah dari Allah Swt kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah secara terang-terangan dan beliau SAW memulai dakwah secara terang-terangan tersebut dengan keluarga dan sanak saudara beliau mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala wa andir ashiratakal aqrabin. hendaklah engkau mengingatkan keluargamu yang paling dekat. hendaklah engkau mengingatkan keluargamu yang paling dekat. Akhirnya beliau sallallahu memanggil kaum beliau, kabilah beliau, suku beliau, memanggil paman beliau memanggil bibi beliau bahkan memanggil anak beliau Bani Hashim, Bani mutalib muttalib Bani Abdi Manaf, Sofiyah Bahkan beliau SAW memanggil anak beliau yaitu Fatimah Beliau kumpulkan mereka Di dekat Bukit Sofa Semuanya berkumpul Bahkan apabila ada salah seorang di antara mereka yang tidak bisa mendatangi dakwah beliau, mendatangi undangan beliau, maka dia mengutus seorang utusan untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Muhammad SAW saat itu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada saudara saudara-saudaranya, paman-pamannya dan seluruh kabilah beliau saat itu dengan mengatakan wahai kaumku apa pendapat kalian seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwasanya di belakang bukit sofa ini ada sebuah pasukan berkuda yang akan menyerang kalian apakah kalian akan membenarkan ucapanku maka mereka mengatakan Ma jarrabna Alaika kathiban Mereka semua berkata Tidak terkecuali Mereka mengatakan Kami tidak pernah Mendapatkan engkau berdusta Kami tidak pernah Mendapatkan engkau berdusta Orang-orang Quraisy Baik keluarga Rasulullah SAW maupun yang lain tidak pernah mendengar mendapatkan Rasulullah SAW berdusta di dalam ucapannya baik ketika beliau bercanda maupun ketika bersungguh-sungguh baik kepada anaknya kepada anak kecil kepada orang yang sebaya kepada orang yang lebih tua kepada yang lain Beliau SAW tidak pernah berdusta Sedikit pun Dan ini diakui oleh orang-orang Quraisy saat itu Sehingga ketika beliau SAW mengatakan Seandainya aku kabarkan kepada kalian Ada pasukan yang akan menggembur kalian Menyerang kalian Apakah kalian akan membenarkan aku? Maka mereka mengatakan Kami tidak pernah Mendapatkan engkau berdusta Kemudian beliau SAW mengatakan Fa inni nadhirun lakum Baina yadai azabin syadid Sungguhnya aku Mengingatkan kalian Tentang adanya Azab yang sangat pedih Yang mengancam kalian Yaitu Bangkitnya hari kiamat Dan di sana ada sorga Ada neraka Orang yang berbuat baik dibalas dengan sorga dan orang yang berbuat jelek maka dibalas dengan neraka. Maka gemparlah keluarga Rasulullah SAW saat itu. Di antaranya adalah paman-paman beliau. Dan ini adalah suatu yang baru bagi mereka karena selama ini mereka mengingkari adanya hari kiamat. Bahwasanya manusia apabila sudah meninggal dunia dan menjadi tanah maka tidak akan dibangkitkan. Di antaranya adalah Abu Lahab. Ketika mendengar ucapan Rasulullah SAW, dia mengatakan alihada jamak tanah. Apakah hanya kalimat ini engkau mengumpulkan kami semua ini? Menghina Rasulullah SAW. Tabban laka sairal yaum katanya. Kecelakaan bagimu wahai Muhammad selama satu hari ini. Mendoakan kejelekan, mencela Rasulullah SAW. Akhirnya Allah SWT menurunkan ayat atau surat yaitu surat Al-Lahab atau surat Masad. Tabbat yada abilahabi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma sayaslana randata talahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad Allah Subhanahu wa taala mencela Abu Lahab dan mengabarkan bahwasanya Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka termasuk di antaranya istrinya yang juga membantu Abu Lahab setelah itu menyakiti memusuhi Rasulullah SAW dan juga paman-paman yang lain kecuali Abu Talib maka dia seperti yang kita ketahui sangat mencintai Rasulullah SAW dan dia berkata kepada keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW silahkan engkau menjalankan apa yang engkau inginkan yaitu berdakwah Sesungguhnya aku akan membela mu dan juga menolongmu Sampai aku meninggal Menunjukkan rasa cinta Abu Talib Kepada Rasulullah SAW Namun beliau SAW Mengatakan bahasanya tidak bisa Mengikuti apa yang didakwahi oleh Rasulullah SAW beliau akan tetap menjaga beliau yaitu menjaga keponakannya dari gangguan orang-orang Quraisy akan tetapi tidak bisa mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. akhirnya mulailah Rasulullah SAW berdakwah setelah itu terang-terangan kepada kaumnya diawali dengan keluarganya dan ini menunjukkan kepada kita pentingnya berdakwah dimulai dari keluarga. Dan hendaknya seorang muslim dan juga muslimah memberikan perhatian yang lebih besar kepada keluarganya daripada yang lain. Kepada anak, kepada istrinya, kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, kepada saudari-saudarinya memberitahu kepada mereka perkara yang hak supaya mereka selamat di dunia dan juga di akhirat. Dan jangan sampai kita memberikan perhatian yang besar kepada orang lain sementara kita melupakan keluarga kita. Rajin di dalam berdakwah, berceramah di antara manusia akan tetapi melupakan keluarganya sehingga sebagian anaknya tidak terurus solatnya, tidak tidak terurus Qurannya, demikian pula keluarganya yang lain. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang meninggalkan keluarganya dengan dalih berdakwah mendakwai manusia maka tentunya ini adalah perkara yang menyelisih dalil dan menyelisih yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau SAW lebih mengutamakan keluarganya daripada yang lain. Beliau memulai dakwahnya kepada keluarganya sebelum yang lain. Allah SWT berfirman, Ya ayuhalladina amanu, Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman Hendaklah kalian menjaga Diri kalian Dan juga keluarga kalian Dari api neraka Bagaimanapun kesibukan, kita Di dalam berdakwah Dalam beraktivitas Maka janganlah kita Melupakan keluarga kita Maka adalah kita luangkan Waktu sebisa mungkin untuk keluarga kita berdiskusi dengan mereka, mendakwai mereka, menasihati mereka dengan kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwah ini secara umum kepada orang-orang Quraisy. Dan dakwah yang beliau utamakan sebelum yang lain adalah dakwah kepada tauhid. Kita sudah mendengar kemarin bahwasanya orang-orang Quraisy kerusakan yang ada di dalam mereka sudah terlalu parah. Mulai dari akidah, akhlak, muamalah, moral, maka beliau sallallahu bagaimana memulai dakwah beliau? beliau yang pertama kali yang pertama kali beliau lakukan adalah memperbaiki akidah. Ketika beliau berdakwah bukanlah yang pertama kali beliau katakan wahai manusia janganlah kalian berzina. Atau wahai manusia janganlah kalian minum minuman keras. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Bukan itu yang beliau dakwahkan pertama kali Tapi yang beliau dakwahkan pertama kali Adalah supaya mereka Meninggalkan Sesembahan-sesembahan selain Allah Meninggalkan ketergantungan Ketergantungan Kepada selain Allah SWT Mengajak mereka Untuk mengatakan La ilaha illallah Tidak ada sesembahan Yang berat disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, hendaklah kalian mengatakan la ilaha illallah tuflihu. Maka kalian akan beruntung. Beliau sallallahu mengajak mereka dengan dakwah yang satu ini yaitu supaya hanya menyembah kepada Allah dan meninggalkan segala sesembahan yang saat itu mereka sembah selain Allah swt berupa batu pohon-pohonan jin dan ada di antara mereka yang menyembah orang-orang yang soleh seperti Lata dan ada di antara mereka yang menyembah bintang matahari menyembah berhala, patung maka beliau SAW mengatakan kepada mereka Tinggalkan sesembahan-sesembahan tersebut Dan sembahlah Allah SWT semata Dan ini adalah dakwah yang besar Bagi orang-orang Quraisy. Bagaimana mereka sudah puluhan tahun Bahkan ratusan tahun Dalam keadaan seperti itu Menyembah banyak sesembahan dan bergantung kepada banyak sesembahan kemudian disuruh untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan tersebut dan hanya menyembah kepada Tuhan yang satu yaitu Allah Subhanahu wa taala dan ini sangat berat dan bukan perkara yang ringan bagi orang-orang Quraisy saat itu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ketika mereka disuruh mengatakan la ilaha illallah yastakbirun mereka sombong. Kemudian mereka mengatakan, "Apakah kami meninggalkan sesembahan-sesembahan kami li syairin majnun?" Hanya karena tukang syair yang gila Hanya karena tukang syair yang gila Demikianlah orang-orang Quraisy Banyak di antara mereka Yang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW Karena ini bertentangan dengan akidah mereka Yang pertama Kemudian yang kedua Karena ini Bertentangan dengan budaya, keyakinan nenek moyang mereka selama ini. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang Quraisy adalah orang-orang pilihan, orang-orang mulia yang disegani dan dihormati oleh orang-orang Arab. Dan ini kata mereka adalah agama nenek moyang kami. Seandainya kami mengikuti agama Muhammad maka secara tidak langsung Kami mengatakan bahwasanya Kami Dan juga nenek moyang kami Selama ini berada di atas kesalahan Salah budaya kami Salah tradisi kami Dan ini menurut mereka adalah penghinaan Bagi orang-orang Quraisy, Sehingga mereka menolak dakwah Rasulullah SAW dan ini bukan kebiasaan mereka saja Bahkan ini adalah Bila itu walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh